السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد para pendengar para kori dan ah yang saya muliakan. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan marilah kita teruskan program kita. Para pendengar, kali ini kita masih membicarakan masalah yang berkenaan dengan lagu. Sebagaimana kita tahu bahwa lagu di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah susunan atau komposisi yang bersifat formal. Kemudian yang kedua adalah komposisi atau susunan lagu bebas. Komposisi formal ini biasanya dipakai pada waktu semifinal. Dan komposisi ini masih terikat oleh peraturan-peraturan. Seperti misalnya, lagu yang pertama harus bayati. Dan bayati itu sendiri harus dibawakan dengan tiga tingkatan tangga nada. Kemudian lagu yang terakhir juga harus lagu bayati. Lain halnya dengan komposisi yang bebas. Komposisi ini tidak terpengaruh oleh satu aturan apapun, kecuali waktu. Komposisi ini bebas boleh dimulai dengan bayati, boleh dimulai dengan lagu-lagu yang lain. Dan kalaupun dimulai dengan bayati, tidak harus dari karar. Bisa langsung kepada suara jawab. Dan biasanya komposisi semacam ini dibawakan orang dalam tahap final atau mungkin dalam tempat-tempat atau dalam forum-forum yang lain. Para pendengar sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mencoba membuat satu susunan lagu yang formal. Dan marilah kita coba kita buka sama-sama surah Al-Hajj. Dimulai dari ayat 23. Kita mulai dengan sikap kita yang tenang. Dan jangan lupa bahwa nada awal ini harus kita jaga betul. Agar tidak terjadi kesalahan. Kemungkinan kita akan terlalu tinggi mendapatkan nada awal ini. Ataupun sebaliknya terlalu rendah. Kesalahan ini nampaknya sepele akan tapi akan berakibat besar sekali.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 جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها sedikit berbeda. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asal akhiran-akhiran semacam itu harus kita lebih hati-hati. Misalnya dengan variasi lain seperti misalnya min asawi min asawi min asawi Nah, setelah itu kita masuk kepada Bayati Husaini يحلون فيها من أساور من ذهب variasi ujung lagu yang agak lain. Kalau tadi awalnya misalnya yuhallawna fiha kita bisa ganti dengan model yang agak lain misalnya yuhallawna fiha misalnya sedikit berbeda lagi. Yuhallawna fiha min Ini awalnya agak berbeda. Yuhallawna fiha kita boleh membuat yang lebih bagus dari itu. Setelah bayat Husaini ini, kita langsung saja masuk kepada jawab. Sebab waktu yang diberikan kepada kita sangat terbatas. وهدوا kita coba dengan bayati jawab yang kira-kira agak panjang sedikit dengan lagu yang agak banyak variasinya. satu contoh saja. Kemungkinan Anda akan membawa lain. Pada al-aqifu fihi wal bad. Misalnya kita bawakan dengan jawabul jawab. Itu pun boleh. Saya akan coba para pendengar sekalian, itu adalah contoh lagu Bayati Jawab yang kemudian pada akhir lagunya kita naikkan tangga nadanya menjadi jawabul jawab. Bagi kita yang suaranya mampu, itu bagus dibawakan. Akan tetapi yang tidak mampu tidak harus membawa semacam itu. Sebab nanti akibatnya malah merusak yang sudah baik tadi. Untuk menuju tingkatan jawabul jawab, masih ada jalan lain. Misalnya melalui bayati syuri. Saya contohkan. أن bayati syuri ini pun bervariasi. Misalnya dengan ujung yang lain. Al dasarnya yang lain lagi itu? Masih ada lagi jawabnya. Yaitu Bayati Syuri dalam tingkatan jawabul jawab. Wah! bisa memilih ujung lagu. Misalnya dengan variasi yang agak berbeda. Saya contohkan kembali lagi seperti di belakang ini. Begitulah para kori dan koriah yang saya muliakan. Telah saya bawakan bayati dengan beberapa tingkatan tangga nada. Mulai dari koror, nawa, jawab, dan jawabul jawab. Juga saya selipkan beberapa variasi yang nantinya akan Anda ambil salah satu di antara variasi-variasi yang saya terapkan tadi. Yang jelas saya sarankan bawakan bayati ini kira-kira tiga setengah sampai dengan empat menit. Dengan demikian selesailah bayati dan kita akan menyambung kepada lagu-lagu yang lain. Saudara pendengar, kemungkinan setelah itu Anda akan memilih salah satu di antara lagu-lagu yang Anda cintai. Salah satu di antara lagu-lagu yang memang menjadi andalan bagi Anda untuk ditampilkan. Misalnya saja di sini akan saya coba dengan lagu "Sobat" Soba asli. وإذ بوأنا Kemudian jawabnya, lagu yang lain. Misalnya saja begini. وطهر بيتي Hati-hati dalam mengambil atau memberikan variasi pada ujung lagu ujung lagu ibarat ujung tombak. Dia harus senantiasa tajam dan hidup. Kemudian ujung lagu harus dengan getaran. Jangan berkepanjangan. Sehingga seolah-olah ujung lagu itu lemah dan tidak hidup.